Ada pertanyaan, apa kiat-kiat agar kita bisa rida dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Terutama ketika kita berada pada keadaan yang kita anggap kurang menguntungkan. Misalnya ketika sakit, ketika miskin, pekerjaan dan penghidupan yang sulit. Ya. Wabillahi taufiq Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah agar kita ridha dengan takdir Allah Jalla wa'ala. Ya. Yang pertama adalah kita tentunya ya, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Selalu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Memohon sabat, kekokohan hati di atas iman. Memohon kekokohan hati di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya karena tidak ada yang bisa membuat hati kita ini ridha kecuali Allah Jalla ala. Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Berdoa kepada Allah Jalla wa ala agar Allah Subhanahu wa taala ya selalu menjadikan kita ridha. Juga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Hmm. Kita membaca zikir-zikir ya, yang zikir-zikir itu menunjukkan keimanan kita kepada takdir Allah Jalla wa ala. Seperti zikir sesudah salat, kita baca dengan penuh keyakinan. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu ba'da salam di antara doa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam Allahumma la mani'a lima atait ya Allah tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau berikan ya Allah ya. apa yang Allah berikan untuk kita tidak ada yang bisa menghalangi wala mani'a lima atait Allahumma la mani'a lima atait wala wala mani'a lima Allahumma la mani'a lima atait wala mu'tiya lima manat dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang kau halangi ya Allah. Ya. Itu sesuatu yang wajib kita baca dan kita yakini, bukan sekedar kita baca. Ya. Wabilahi taufik. Sehingga akan muncul keridoan. Ya. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Juga di antara kiat agar kita ridho dengan takdir Allah di samping doa kepada Allah Jalla wa'ala dan juga membaca zikir-zikir yang di situ mengandung iman kepada takdir Allah. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kita ya mentadaburi nama-nama Allah Jalla wa'ala. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Hadhi min asma'illahil husna. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, Ar-Rahim zat yang memiliki sifat rahmah. Jadi apa yang menimpa kita berupa kemiskinan atau sakit atau pekerjaan dan penghidupan yang sulit. Ya. Baik, apakah kemudian kita katakan berarti Allah tidak punya sifat rahmah? Tidak. Karena bisa jadi itu semuanya dan kita yakin ada hikmah yang besar di balik itu. Ya. Belum tentu ketika Allah memberikan kepada kita kekayaan, Allah lapangkan kita dunia, Kemudian kita akan terus berada di atas akidah sahih, ah, belum tentu. Ya. Ada sebagian orang yang ketika Allah beri miskin, Allah beri kesempitan, mustaqim, lurus di atas jalan, at-tariq. Ya. Namun ketika diluaskan hartanya, diluaskan pekerjaannya, bagol, melampaui batas. Ya. Wabillahi taufiq. Nabi Ali Shallallahu Wasallam pernah bersabda, mal fakra aksha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Tetapi kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, sungguh yang aku khawatirkan adalah antu antubesata alaikum dunia. Allah Subhanahu Wa Taala bukakan dunia atas kalian. Fatana fasufiha. Kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya, sebagaimana dulu orang-orang terdahulu berlomba-lomba sehingga dunia itu dan perlombaan itu membinasakan kalian. Berpaling dari al-haq. Iya. Kemudian kiat yang ketiga, wallahu a'lam bissawab. Ketika kita mendapatkan takdir yang seperti ini, sakit, miskin dan seterusnya, hendaknya kita berusaha untuk menghiasi diri kita dengan sabar. Dan kita meyakini pahala yang besar ya, dengan kesabaran. Dan baca sejarah orang-orang yang sabar. Apa yang menimpa kita tidak lebih berat daripada apa yang menimpa para nabi, para rasul, ya, para siddiqin. Ya. Ketika mereka sabar, Allah Jalla wa'ala memberikan jalan keluar. Dan juga di antara upaya yang kita lakukan ketika kita mendapatkan ujian yang seperti ini, hendaknya kita melihat orang yang lebih bawah dari kita. Berusaha untuk memperbanyak melihat orang yang lebih rendah dari kita. Unzuru ilaman huwa dunakum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang lebih rendah dari kalian dalam urusan dunia. Ada yang lebih sakit, ada yang lebih miskin, ada yang lebih susah pekerjaannya. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matullah alaikum. Karena yang demikian itu ya akan menjadikan kalian lebih bersyukur dan tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah atas kalian. Nah. <clears throat> Apakah anak usia mumayiz kurang lebih 11 tahun boleh menjadi imam sholat ya, padahal masih ada orang dewasa. Taib, anak yang mumayiz ya. Taib sudah sah sholatnya dan dia bisa masuk ke dalam soft dan mungkin bagi dia untuk menjadi imam ya, sah ketika dia menjadi imam dan umur mumayiz adalah umur 7 tahun ya, umur 7 tahun nah, taib yang ditanyakan di sini apakah anak usia mumayyiz kurang lebih 11 tahun boleh menjadi imam? Naam, boleh menjadi menjadi imam. Ya. Padahal masih ada orang dewasa. Naam, ya mumayyiz bisa untuk menjadi imam. Ya, tetapi tentunya ya, taib ketika ada orang yang dewasa dan dia memiliki hafalan yang lebih, bacaannya lebih baik, tentunya lebih lebih ahak, lebih berhak. Namun permasalahannya adalah apakah boleh atau tidak. Ya. Taib, seorang wanita misalnya di rumah, ya, umahat, Ya. Tapi anaknya yang masih 8 tahun ngimami dia. Nah, boleh atau tidak? Ya jus. Ya. Dan tidak mungkin umahat yang menjadi apa? Ya, imam tentunya seperti itu. Wallahu alam. Hmm. Taib. Apakah anak-anak apakah anak laki-laki yang sudah mumayyiz 11 tahun yang bukan mahram dibolehkan masuk ke umahat ibu-ibu? E, dijauhkan dari majelis-majelis umahat anak-anak yang sudah 11 tahun, 12 tahun. Nah, ya. Taib anak-anak yang mumayyiz. Nah, ya. Taib e, mereka sudah mengerti mahasin ya. Mahasin e, keindahan barangkali Mahasin mungkin dia akan menceritakan fulana fulana bisa menjadi fitan wallahu a'lamu bissawab. Hendaknya apa namanya orang tua e, mengajari mereka untuk apa namanya mengenal al-haya malu di usia dini. Nah, bahkan di lingkungan rumah kita ya, antara orang yang bukan mahram saja e, diperintahkan untuk dipisahkan. Ya, untuk dipisahkan. Ya. Wa farriqu bainahum fil madaji. Nah, yakni hendaknya di apa namanya e, tidak dibiasakan untuk Eh, masuk ke apa namanya tempat ummahat. Nah. Taib. Ini mungkin beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Nah, semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.